Mitra bisnis ekonom Korea Selatan, Profesor Ha Jun Chang, mengingatkan pemerintah agar tidak mendewa-dewakan ideologi pasar bebas, serta tetap mengutamakan kepentingan nasional dengan cara memproteksi dan melindungi industri lokal yang belum siap bersaing di pasar bebas. Di sisi lain, Kwik Gi juga mengingatkan ideologi pasar bebas yang dirumuskan oleh ekonom dan filosof Adam Smith sejak abad ke-17 sebenarnya telah sejak lama diketahui hanya menghasilkan ketimpangan dan praktek-praktek kotor para kapitalis, mengingat ideologi pasar bebas memang mengharamkan adanya regulasi, baik itu dari pemerintah maupun otoritas lainnya. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita temui Kwi Gi. Pak Kwik, setelah dunia mengetahui bahwa ideologi pasar bebas hanya menghasilkan praktek-praktek kotor dan ketimpangan, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, akibatnya apa itu tahun 1848 muncul bukunya Karl Marx, Das Kapital, yang menggugat itu dan dia mengatakan bahwa ini kan biang keladinya modal. Maka tidak boleh ada orang yang punya perusahaan. 100% semua produksi distribusi ekonomi dikendalikan oleh pemerintah. Semua manusia adalah anggota, adalah pegawai negeri gitu. Nah, ini dua-duanya dipraktekkan ya kan? Di negara yang free dan di negara dipraktekan. Jadi setelah Karl Marx muncul dengan bukunya Das Kapital yang menggugat ideologi kapitalis dan pasar bebas Adam Smith, maka faham ekonomi terpecah menjadi sosialis dan kapitalis ya Pak Quick? Ya, tetapi yang mempraktekkan kapitalis murni itu hampir nggak ada yang mendekati Amerika, tetapi yang murni Hong Kong, Inggris eh, memperlakukan sesukanya mentang-mentang bukan negaranya kan. Jadi sukanya gitu. Eropa Barat sebagai negara-negara yang solid, yang asal usulnya Adam Smith, asal usulnya Karl Marx, Eropa Barat mengatakan begini, gugatannya Karl Marx itu betul. Tetapi kami tidak mau ikut dia sepenuhnya. Saya masih mau ada orang-orang pribadi, orang per orang yang punya modal, yang dipakai untuk berusaha dengan motif mencari laba. Itu semua saya mau, hmm. dibilang ya. Gitu. Tetapi akan saya atur, diatur pemerintah ikut campur tangan sampai yang digugat oleh Karabang itu beres. Maka terjadilah negara-negara Eropa Barat yang terkenal dengan negara kesejahteraan. Jadi negara kesejahteraan negara Eropa Barat itu adalah negara yang dimaksud oleh Korea, yang dimaksud oleh China, yang dimaksud oleh Singapura, yang dimaksud oleh orang-orang yang kena. Di Indonesia sejak 1967 ekonominya dikuasai oleh orang yang yang yang sangat cenderung kepada Adam Smith. Sedangkan dunia sudah ruwet seperti ini. Jadi yang dikatakan oleh orang Korea itu bukan barang baru ya dengan sendirinya seperti itu gitu. Demikian Quick Gi, saya Dinda Natasha.